ذهب ليطلبها فقالت أتعرف مهري قال نعم ومن ذا الذي لا يعرف مهرك يا مغنم العز يا درب الإباء يا جوهر المجد يا قلب خوف الله siapa yang takut kepada Allah khaufahu kullu ilal khairat itu taklimnya jadi kalau seseorang dilihat pakai ini maka dia adalah seorang yang soleh yang patut diserai untuk berusaha mencapai kebaikan Bismillahirrahmanirrahim jadi untuk ipan-ipan semua antum sebagai generasi penerus mudah-mudahan kesempatan yang sedikit mau mau ber, mau umur berapa mau nyawa ditambah berapa kalau sekarang kita tidak mulai asalkan kita adat itu baik kemudian memang sudah waktunya jangan dititipin udahlah ya. kalaupun kita ada kemampuan dalam hal menaik motor ya, ya bagaimana bisa menaik motor yang bagus ya. agar nah, nanti begitu diperlukan untuk naik motor bagus kita bisa manfaatkan kalau bisa mencari silah barangkali itu ada keahlian ya kita teruskan tapi yang penting kita ada persiapan kalau tidak ada persiapan mustahil kita sampai kepada ya kita sampai tujuan itu aja dan sedikit ini ada Adapun untuk melakukan kaum kafir, alhamdulillah. Karena karena Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." wakatilul musriki naka kafatan kama yokatilunakum kafah dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya berfirman Allah berfirman Allahu subhanahu wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum istata'u dan orang kafir itu kata Allah sama sekali tidak pernah berhenti memberi kamu kamu muslimin sampai kamu semua murtad dari agama Islam. Agama Islam syahid lanaku mataku terpejam aku terluka selamat berpisah ayah bunda anak istri dan saudaraku kita tak jumpa di alam fana dan jumpa ah, untuk selama-lamanya di alam jannah kita akan jumpa di alam jannah kan bahagia di alam jannah kita akan jumpa di alam jannah dan bahagia Yahudi dan Amerika musuh kita sepanjang masa Amerika dan sekutunya dan kita hajar hingga kan hancur. Di alam surga kita akan jumpa, di alam surga kan bahagia. Syahidlah aku, syahidlah daku, mataku terpejam, laku terluka. ايش كريما اموت شهيدا شاهد لا تكون شاهد لا نكون متى كثرت jam aku terluka saudaraku Kita tak jumpa di alam sana Tak jumpa untuk selama-lamanya Di alam jannah kita akan jumpa Di alam jannah kan bahagia di alam kita akan jumpa di alam jannah dan bahagia Yahudi dan Amerika musuh kita sepanjang masa Amerika dan sekutunya. Kan kita hajar hingga kan hancur Di alam surga kita kan jumpa Di alam surga kan bahagia syahidlah daku Mata terpejam لا تترك عشق كريما اموت شهيدا